Segala puji dan syukur kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah. Demi Allah, sungguh tidak ada nikmat yang paling mulia, yang paling agung yang dikaruniakan oleh Allah kepada seorang hamba di dunia ini. Daripada nikmat iman dan Islam, daripada nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Karena itu modal utama kehidupan dunia dan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat tauhid dengan mempelajari, dengan mendalami, memahami isi kandungannya, memuliakannya, mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Mempelajari sunnah, mendalaminya, memperjuangkannya, mendakwakan kepadanya, membela sunnah. lima rahimakumullah. Kembali kita rasah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang seperti biasa kita mengkaji membahas akidah tohawiyah yang dalam pensyarahannya kita mengambil atau menyadur dari kitab Syarh akidah tohawiyah Al-Imam Lil-Imam Ibn Abil Izzal Al-Hanafi Pembahasan kita masih berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, asma wa sifat. رحمه الله ta'ala ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. dan tidak tersembunyi ya sesuatu pun ya bagi Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan tidak satu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah ilmu yang maha luas. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah ketahui tentang perihal dan ahwal atau kejadian segala sesuatu yang berkaitan dengan ciptaan Allah semuanya ditulis di Lauhil Mahfuz. Termasuk dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui apa yang dikerjakan yang dilakukan oleh makhluk sebelum Allah menciptakan mereka. Qala Imam Abu Ja'far At-Tahawi wa 'alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka perbuat apa yang mereka lakukan sebelum dia menciptakan mereka. Ikhwatal iman para misal rahimakumullah. Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala mencakup keimanan kepada empat perkara. Yang pertama adalah mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas meliputi segala sesuatu. Yang kedua mengimani bahwa seluruh yang diketahui oleh Allah ditulis di Lauhil Mahfud. Allah perintahkan pena yang diciptakan oleh Allah untuk menulis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah kehendak. Dan kehendak Allah itu berlaku. Tidak ada yang bisa ya menghalang tidak ada yang bisa menutupi ya membendung kehendak Allah apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan semua yang terjadi itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian yang keempat adalah mengimani bahwa segala yang terjadi seluruh yang telah <clears throat> terjadi di alam semesta ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Ikhwatul rahimakumullah. Dan tentunya ini menjelaskan akan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh ya makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan dan dia mengetahui. Ya. Sebagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, maka ilmunya begitu juga. Sehingga dalam Al-Quran malaikat memuji Allah dengan menyebutkan keluasan ya ilmu dan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami. Ya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wa wa rahmat dan ilmumu ya, meliputi segala sesuatu. Kula syait. Tidak ada yang luput dari rahmat atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah telah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. <clears throat> Dan manusia tidak mengetahui kecuali apa yang telah mereka kerjakan. Dan ini menjelaskan kepada kita akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa keluasan ilmu Allah tersebut diungkapkan dalam ya dijelaskan dalam ungkapan akidah ahli sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui makan yaitu yang telah terjadi wama yakunu yang sedang terjadi wama sayakun yang akan terjadi wama lam yakun law kana kaifa yakun yang masa yang akan datang yang belum terjadi dan sesuatu yang di masa yang akan datang itu yang belum terjadi dan bila itu akan terjadi Allah mengetahui ya bagaimana terjadi dan kapan dan kepada siapa dan siapa yang melakukan hal ini <clears throat> bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafirin, orang-orang yang pelaku dosa di akhirat kelak mereka ya berangan-angan untuk kembali ke dunia lagi untuk beramal. Tapi Allah mengetahui kebohongan mereka. Qala Allah Azza wa Jalla, "Walau ruddu" kalau mereka dikembalikan ke dunia, la'adu lima anhu. Mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang. Artinya mereka akan kembali kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa mereka dan perbuatan atau perbuatan kufur mereka. Nah, di sini kita memahami bahwa mereka belum dikembalikan karena belum terjadi kiamat. Ya, tapi Allah mengetahui, kendati itu belum terjadi, dan ini akan terjadi. Mereka akan mengatakan hal itu. Menginginkan hal itu. Dan kiamat belum terjadi. Dan Allah mengetahui. Bila terjadi kiamat kelak, dibangkitkan mereka mereka ingin kembali ke dunia. Dan Allah tidak akan kembalikan mereka. Tapi seandainya dikembalikan, Allah mengetahui mereka itu tidak akan beriman. Mereka kembali pada perbuatan kufur. Maka disimpulkan dari ayat ini ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas ya dan semua yang terjadi tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu juga dalam ayat lain ya bisa kita pahami tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala qala subhanahu walau alim Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun ya walau alim Allah fihim khairan jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui pada diri mereka pada mereka itu ada kebaikan Allah mengetahui mereka tidak akan berbuat kebaikan tapi pengetahuan yang dimaksud di sini ilmu di sini yaitu yang keilmuan yang mereka aplikasikan dan mereka amalkan tentang kebaikan tadi. Ya. Allah mengetahui mereka tidak akan berbuat baik. Tapi sekiranya mereka diberi kesempatan oleh Allah, ada pada diri mereka kebaikan itu, la asma'ahum. Allah akan jadikan mereka itu bisa mendengar kebaikan, menerima ya kebenaran dan mereka tidak berpaling. Kemudian kata walau asma'ahum, kalaupun Allah memberikan kepada mereka berupa ya penerimaan terhadap al-haq mereka mendengarnya dan melaksanakannya dan mengetahuinya mereka juga akan berpaling la tawallau wa hum muridun mereka akan berpaling ya tidak akan menerima al-haq itu dan ini belum terjadi tapi Allah telah mengetahui kalau mereka pun diberi kesempatan dan bisa mereka mendengar, memahami, mereka juga akan kembali berpaling, tidak akan beriman. Nah, menunjukkan kepada kita bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala ilmu yang <clears throat> luas, tidak terbatas, mengetahui apa yang dikerjakan, apa yang telah terjadi yang sedang terjadi, yang belum terjadi, sekiranya yang belum terjadi itu terjadi maka akan diketahui bagaimana terjadinya dan kapan dan siapa pelakunya. Tentu ini membantah akidah sekte Rafidah atau Al-Qadariyah juga mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan makhluknya karena makhluklah yang menciptakan perbuatan mereka. Sebagaimana juga sekte Rafidah mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat badak kata mereka. Badak itu adalah sesuatu ya perubahan dalam keilmuan atau mengetahui sesuatu yang baru terjadi. Ini akidah Rafidah menjelaskan kesesatan mereka. Jadi Allah katanya baru mengetahui sesuatu bila terjadi. Atau boleh jadi sebelumnya dia memilih suatu kemudian terjadi perubahan maka terjadilah apa yang berbeda dengan ilmu yang sebelumnya ini semua adalah akidah yang batil yang bertentangan dengan <clears throat> kemuliaan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala Ya <clears throat> iman para pemirsa rahimakumullah Kemudian setelah itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Setelah Allah menciptakan makhluknya, ya. Dan Allah mengetahui semua hal itu. Allah memerintahkan kepada mereka bi ta'atihi untuk mentaatinya. Ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat dan dalam syariat tersebut ada perintah, ada larangan. Dan diperintahkan Rasul untuk menyampaikan syariat tersebut. Sehingga ya apa yang diperintahkan Rasul perintah dari Allah. Apa yang dicegah oleh Rasul adalah larangan dari Allah. Ya. Sehingga barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat ya mendurhakai Rasul berarti mendurhakai Allah. Wa Allah wa atiur Rasul. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." wa ma nahaitukum anhu fajtanibu Apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah. Mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu Dan apa yang aku cegah, apa yang aku larang, maka tinggalkan. <clears throat> Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluknya atau hambanya untuk mentaatinya dan termasuk dalam ketaatan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan sehingga perbuatan maksiat dan dosa itu adalah meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan karena mereka diciptakan untuk beribadah diciptakan mereka untuk <clears throat> beribadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya mengibadatiku. Tentunya ibadah yang berlandaskan keikhlasan, berlandaskan tauhid. Sehingga mana dari ibadah tersebut adalah tunduk patuh kepada Allah, merendahkan diri dengan penuh kecintaan, berlandaskan kecintaan yang tulus dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Itulah goyah, itulah tujuan. Itulah hikmah. Kendati Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya untuk beribadah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan tapi di antara mereka ada yang melakukannya, dan di antara mereka ada yang tidak melakukan. Karena adalah perintah secara syariat, kehendak Allah secara syariat dan sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya suatu perintah bila dikehendaki oleh Allah secara syariat maka tidak mesti itu terlaksana ya tapi bila dikehendaki secara takdir maka pasti terlaksana ibadah Allah kehendaki secara syariat maka ada yang terlaksana, ada yang tidak. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Seandainya Allah menghendaki ibadah secara takdir, maka semua orang pasti akan beribadah. Karena tidak ada yang luput dari kehendak Allah secara takdir. Inilah hikmah kenapa kok ada orang yang taat, kenapa ada orang yang tidak taat. Sementara mereka diciptakan untuk ibadah. Allah menghendaki hal-hal itu. Ya. Karena kehendak tersebut bukan kehendak secara al-masyiah. Tapi kehendak secara syariat. Al-iradah as-syariah. Sebagaimana yang telah jelaskan, iradah syariah tidak mesti terjadi. Tidak pasti, atau bukan tidak pasti. Dia satu kepastian, tapi tidak harus itu terjadi. Kecuali bila diiringi dengan masyiah atau kehendak secara takdir yang dikenal dengan al-iradah atau dikenal dengan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, ya bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, laksanakan perintah, ya meninggalkan larangan. Qala Allah Subhanahu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan eh, al-mauta, kematian dan kehidupan. Semua ciptaan Allah. Hidup dan mati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji. Ingin mengetahui siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Menunjukkan kepada kita Allah ya ciptakan kita untuk beribadah dan untuk diuji siapa yang terbaik amalannya. Siapa yang melaksanakan ibadah sesuai dengan keikhlasan dan siapa yang melaksanakannya tidak sesuai dengan keikhlasan dan juga tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. <clears throat> Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu uh, eh, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan wa kullu syai'in yajri bitaqdiri. ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن dan segala sesuatu berjalan ya terjadi dengan takdirnya dan akidah ahli sunnah kullu syai'in biqadar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar kana amru qadar maqdura ya Ini ya, akidah ahli sunnah. Tidak satu pun. Ya, di alam semesta ini yang takdir kecuali yang takdir Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Semuanya. Ya. Dan itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sakit, sehat, kaya, miskin, hidup, meninggal, ya. Jodoh, Semuanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang jelek ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang meleset, tidak ada yang keluar ya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya hidup ini kita hanya menjalani. Kita bisa ya memiliki keinginan karena manusia memiliki ikhtiar, irada. Kita memplanning, merancang, punya agenda, ya. Bagaimana menata masa yang akan datang? Kita membuat ya sebuah program atau konsep. Tapi semua itu tentunya terjadi sesuai dengan takdir dan izin Allah dan juga sesuai dengan ya usaha dan sebab yang kita lakukan karena semua itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kita yakin, yakin-yakinnya sehebat apapun konsep kita, planning kita, program kita ya berdasarkan keahlian keilmuan yang telah teruji ya teori dan kebenarannya maka yakinlah semua itu terjadi dengan izin Allah dan bila Allah menghendaki pasti terjadi. Kendati apa yang atau suatu tidak kita inginkan. Tapi bila yang kita inginkan tidak akan terjadi bila Allah ya tidak menginginkan. Maka semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatuhu tanfud dan kehendak Allah ya <clears throat> pasti terlaksana. La masyiata lil ibad illa bima sya'alahum. Ya tidak ada kehendak bagi seorang hamba, artinya tidak akan terlaksana kehendak seorang hamba. Tuh, kehendak para hamba kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka. Fama sya'alahum kan apa yang Allah kehendaki bagi mereka pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun dan apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ya kehendak Allah yang pasti terjadi ya tidak ada yang menghalang pasti terlaksana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin <clears throat> wa ma tasyauna illa yasha Allah innallaha kana aliman hakima ya tidaklah dan apa yang kalian kehendaki artinya tidak terlaksana apa yang kalian kehendaki kecuali bila Allah menghendakinya Sesungguhnya Allah Maha berilmu dan Maha bijaksana. Ya. Sebutkan di sini ilmu Allah dan masyiah dan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi itu sesuai dengan hikmah Allah. Makanya Allah menyebutkan di sini namanya Hakiman, Maha bijaksana. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang kehendak Allah itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ma tasyauna illa Allah rabbul alamin. Dan tidaklah terjadi apa yang kalian kehendaki kecuali bila Allah menghendaki. Ya. Allah sebagai Rabb alam semesta. <clears throat> Wa qala subhana walau syaa Allah ma fa'alu. Kalau Allah menghendaki, sungguh tidak bisa mengerjakannya. Wa qala walau syaa rabbuka La'amanan fil ardi kulluhum jami'a. Jika Rabbmu menghendaki, sungguh akan beriman semua orang yang ada di permukaan bumi ini. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu. Maka ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Ini semua menjelaskan kepada kita keluasan ya kehendak Allah, masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita yakini. Ya. Perbuatan kita kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang sekte Mu'tazilah yang Qadariyah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu semata-mata kehendak dia. Tidak termasuk dalam kehendak Allah. Itu kata orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah. Jelas ini menyimpang. Ya, menyimpang dari akidah ahli sunnah, menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Maka termasuk dalam hal ini tentang hidayah, tentang kesesatan, semua dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ya. Bila Allah menghendaki seorang, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Bila Allah menghendaki, maka Allah akan sesatkan. Tidak ada yang bisa menghalang, tidak ada yang bisa membendung. Pasti terlaksana. Qala Allah Azza wa Jalla, "Man yasha'illah yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Bila Allah menghendaki, maka Allah akan sesatkan dia. Bila Allah menghendaki, maka Allah akan jadikan dia di atas siratal mustaqim. Dan itu kita yakini para pemirsa rahimakumullah para pendengar. Kita harus berusaha. Harus mulai ikhtiar. Dan kita harus melakukan sebab-sebab dan usaha yang disyariatkan, yang diperintahkan. Seraya memohon pertolongan pada Allah. Ya. Tapi sekuat apapun tenaga kita, ya, seulet apapun kita dalam bekerja dan ya sebesar apapun kesungguhan kita di dalam melakukan sesuatu yang telah kita inginkan atau kita rancang. Semuanya itu jika tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Akan tapi juga sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah bila seorang hamba bersungguh-sungguh mengikuti sarana dan sebab-sebab yang diperbolehkan maka Allah akan mudahkan sesuai dengan usaha dia. Dan semua hal itu juga termasuk dalam takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Permasalahan iman kepada Masyiah merupakan perkara yang wajib diimani, yang wajib diyakini karena berkaitan dengan iman pada takdir. Kemungkinan ada yang bertanya, mempermasalahkan Masya Allah ya, Masya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kekufuran. Masya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kefasikan, maksiat. Ya, sementara itu hal yang tercelah. Itu hal yang terlarang, kekufuran, maksiat dan dosa. Masa Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau menciptakan iblis? Ya, menciptakan perbuatan-perbuatan mungkar. Kenapa itu terjadi? Jawabannya sangat simpel sekali. Bahwa tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dicintai oleh Allah. Itu jawabannya. Nah, semua terjadi dengan izin Allah. Karena Allah sang pencipta, Allah yang menghendaki, Allah yang mengatur. Allah yang menciptakan. Akan tapi tidak semua yang diciptakan dicintai. Ya. Karena tidak semua yang dikehendaki pasti dicintai. Ya, tapi semua yang dikehendaki pasti terjadi. Saya ulangi bahwa semua yang dikehendaki pasti terjadi dan tidak semua yang dikehendaki dicintai. Kecuali bila yang terjadi itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah maka terjadi dan dicintai tapi bila sesuatu itu terjadi tidak dicintai oleh Allah ya tidak diperintahkan oleh Allah dalam artian Allah tidak menghendaki syariat maka dia terjadi tapi tidak dicintai begitu jawabannya baik Demikian para wisata rahimakumullah mohon maaf ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya singkat ya mungkin hanya kita sampai jam 7 saja karena satu hal dan yang lainnya yang harus saya lakukan nah demikian sekarang kita berapa menit ke depan sampai jam 7 kita buka sesi tanya jawab wallahu alam nah, Demikian ya, ikhwan Islam azakullah mendengar dari Saraja pun anda berada Materi yang telah disampaikan lalu setelah kesempatan pagi hari ini Kami ucapkan jazakallah khair barakallahu fiqh Atas uh, ilmu yang telah disampaikan oleh Alan uh, Antum untuk kita semua Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan untuk layanan pesan singkat silahkan Anda bisa melainkan di nomor 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan layanan telepon 0218236543. Nah, silakan. Halo. Nah. Halo. Ibu Sarmila di Cibinong. Ibu Sarmila di eh, Cibinong. Uh, Pak, saya mengimani tentang Fir Allah dan sebagian waktu saya dia tuh teman saya bertanya tentang kenapa dia meninggal lalu saya menjawab matinya nggak makan gitu hmm, oh berarti kelaparan enggak nggak kelaparan matinya nggak makan mana ada orang mati kelak makan saya gituin nah itu sebagian kecil hal kecil di daerah saya yang nah, setelah dunia ini punah apakah Allah akan memproduksi lagi um, makhluk-makhluk ciptaannya itu aja Pak Ustadz jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu yang bertanya Barakallahu fiqh dan juga para pemirsa rahimakumullah. Jadi jika ada yang mengatakan ya, seorang yang meninggal mungkin ya kena kelaparan atau tidak makan ya sementara semua meninggal itu kan ada takdir Allah kok kena kelaparan yang tidak ada yang bertentangan dalam hal ini. Karena kelaparan yaitu hanya sebab. Ya, sebagaimana dia tenggelam, kebakaran, jatuh misalnya, atau sakit, itu semua kan sebab. Nah, kematian tetap satu. Berpisahnya roh dari badan. Sebabnya bermacam-macam. Ta'adadatil asbab wal mautu wahid. Berbagai sebab ya, kematian dan kematian itu hanya satu. Apabila datang ajalnya, maka datanglah kematian dan ajal telah ditakdirkan. Dan juga Allah mentakdirkan beserta ajal itu sebab-sebab kematian tadi. Ya, kena kelaparan. Karena secara kesehatan fisik kita memerlukan ya suplemen apa? Ya gizi, nutrisi, makanan akan sehat. Bisa bertahan hidup. Kan Allah memang takdirkan seperti itu. Jika tidak makan ya berbulan-bulan ya tentunya fisik tidak bisa bertahan. Tatkala fisik tidak bisa bertahan ya maka ruh juga tidak bisa hidup atau berada dalam kondisi fisik yang tidak seperti eh, yang tidak sehat itu. Maka keluarlah ruh, dicabut. Itulah kematian. Dan itu semua dengan takdir. Sebabnya kelaparan, Sebabnya keracunan, sebabnya kehausan, sebabnya ya jatuh atau tenggelam atau kebakaran atau dibunuh semua dengan takdir. Dan bila itu datang ajalnya, yaitulah kematian tadi. Itulah takdirnya. Sebabnya bermacam-macam. Jadi seperti itu. Jadi kematian sebabnya semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Taib. Pertanyaan yang kedua, apabila bumi atau alam semesta ini telah hancur semua di akhir zaman itu terjadi kiamat, semua akan hancur. Karena terjadi di sana nanti akan terjadi hari ya hari kiamat. Hari akhir. Sekarang ya alam dunia dan alam barzah. Yang mati masuk alam barzah. Begitu hancur semua dan dimatikan <clears throat> atau semua mati dan hancur semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan makhluknya. Semua dibangkitkan alam kubur. Ya. Semua dari makhluk yang pertama sampai tadi dibangkitkan oleh dalam kuburnya manusia dibangkitkan semuanya dan dikumpulkan sebuah padang mahsyar ya padang yang telah ya bukan uh, di bumi dan tanah yang sekarang yang kita uh, diam apa yang kita tempati karena ya. telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua akan dibangkitkan. Nah, kemudian akan diproses, dihisab, timbang amalannya, ya. Kemudian setelah itu dimasukkan penghuni surga dalam surga, penghuni neraka dalam neraka. Setelah melalui proses ya, lewati jembatan yang akan membawa atau menuju surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan ya, mengisi memenuhi neraka dengan penduduknya, dengan penghuninya dan juga masukkan orang-orang yang beriman ke surga. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa ternyata surga itu rahmat Allah luas sekali. Begitu telah masuk penghuni surga dalam surga semuanya. Ya, itu rahmat Allah. Maka dalam sebagian hadis Allah Ya, ternyata surga itu sangat luas sekali sampai-sampai Allah menciptakan makhluk yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun Allah masukkan ke dalam surga. Seperti itu. Tapi tentunya ini telah berbeda bukan seperti alam ya dunia lagi itu dalam akhirat. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, baik. Sekarang jazakallahu Sedemikian. demikian. pertanyaan bertanya dan selanjutnya masih yang kedua kami terima di layanan telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Silahkan. Bagaimana kita um, melihat orang tua kita yang awam, yang kurang ilmu, dan untuk belajar juga susah karena udah tua, Ustaz. Jadi kita sebagai anak apa kita hanya untuk berdoa apa kita uh, biarkan itu karena tak iya sudah bisa ditangkap atau bagaimana Ustaz? Nah, terima kasih Mu Iqbal di Jambi Barakallahu Hik. Jadi bagaimana sikap kita sebagai anak orang tua yang awam, sudah tua, ya tidak bisa lagi bisa belajar dan juga sulit untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan. Apakah kita biarkan seperti itu? Atau bagaimana usaha kita? tidak diragukan bahwa e, kita selalu berusaha. Ya, karena hidayah tidak mengenal batas umur. Karena hati di tangan Allah. Yang terpenting dalam kondisi orang tua yang ya dah, orang tua yang udah lanjut usia, kemudian dah awam, tidak sulit untuk ya tentunya belajar dah sangat sulit bagi memahami ya. Maka seorang anak terus mengingatkan terus dengan cara yang baik, tutur kata yang baik menyampaikan ya sepatah dua kata yang jelas, ya, tidak bertele-tele, ya dan sampaikan kesimpulan yang apa, jangan ya dalil begitu terus bacakan Al-Quran dan ayatnya, ya dia tidak paham lagi yang seperti itu, tapi kesimpulannya dan terus diajarkan disampaikan kepadanya ya, hal-hal ya, yang mudah dicerna, disampaikan dengan baik dan juga membimbing dia untuk beribadah. Ya, dia lupa diingatkan. Ya, seperti itu. Melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan syariat di ya, disampaikan dengan baik, dibimbing. Kan begitu? Kemudian juga ya tak kalah pentingnya juga adalah berdoa untuk keistiqomahan agar Allah mewafatkan dia di atas ya husnul khatimah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusannya, membimbingnya dan menjadikan ya eh, hidupnya diberkahi, berikan kemudahan dan sebagaimana ya jelaskan tadi bahwa mendoakan agar akhir dari kehidupan yaitu dengan kebaikan itu yang bisa dilakukan. Ya doa merupakan hal yang eh, luar biasa ya pengaruhnya dan juga efeknya dalam kesolehan dan kebaikan dan keistiqomahan seorang. Seperti itu. Nah, demikian Allah wa'ala. Nah, baik sekali jazakallah atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Umu Iqbal yang berada di Jambi. Ya, nah, baik. Eh, masih kami terima di layanan telepon kembali. Silakan di 021 823 6543 bagi Anda yang bertanya langsung kembali. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, saya mohon maaf eh, bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang sudah terhubung, mohon di off-kan atau dimatikan volume televisi atau radionya. Ya, baik, kesempatan selanjutnya Iya kami berikan. Silahkan masih di layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Firliana di situ ya, silakan. Uh, ini saya mau tanya Ustadz, kalau misalnya uh, doa untuk orang yang meninggal dunia di waktu sujud, kalau untuk seseorang apa bisa disebut namanya misalnya uh, perempuan itu Allah siapa namanya Apakah seperti itu Ustaz? Itu. Nah. Mohon penjelasan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, <clears throat> terima kasih pada Ibu uh, yang di situ Bondo, situ Bondo barakallahu Jadi kalau kita berdoa di waktu sujud ya untuk yang telah meninggal apakah boleh disebut namanya? Ya tidak ada masalah dalam hal ini. Kita berdoa ya seperti Ya, kita mendoakan Allah magfir liwalidayya atau liwalidati fulana. Begitu ya disebutkan namanya. Kalaupun tidak disebutkan juga tidak ada masalah karena Allah mengetahui. Ya. Jadi kalaupun disebutkan tidak ada masalah doa, ya. Allah magfir misalnya walidi Muhammad seperti itu. Allahumma gfir warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan begitu. Allahumma wasi' madkhalahu wa ja'al qabrahu raudhatan min jannah jadikan kubah sebagai taman surga begitu tidak ada masalah ya <clears throat> dan kalaupun tidak disebutkan namanya juga tidak ada masalah karena Allah mengetahui ya mengetahui siapa nama orang tua kita siapa orang yang kita maksud untuk didoakan seperti itu nah, nah demikian wallahu alam Ya, mohon maaf para pemirsa dan para pendengar karena tidak bisa kita lanjutkan seperti biasa karena ada satu hal dan yang lainnya.